Bab tentang banyak bersumpah. Alhamdulillah telah kita bahas tiga dalil yang menjelaskan tentang tercelanya banyak bersumpah. Kemudian tercelanya bersumpah untuk sesuatu yang rendah seperti urusan-urusan dunia, jual beli dan lain-lain. Kemudian tercelanya bersumpah palsu. Dan yang paling tercela adalah bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Jadi empat bentuk sumpah yang terlarang. Yang pertama banyak bersumpah. Yang kedua bersumpah untuk urusan remeh, urusan duniawi, jual beli, melariskan barang dagangan. Yang ketiga sumpah palsu. Satu sampai tiga ini semuanya dengan menyebut nama Allah. Yang keempat, yang dosanya paling besar adalah bersumpah menyebut selain nama Allah karena itu termasuk kesyirikan termasuk syirik sebab orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah menunjukkan dia mengagungkan makhluk yang namanya dia sebut dalam sumpahnya tersebut Padahal yang pantas diagungkan hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah adalah dosa syirik. Walaupun kata para ulama hukumnya adalah syirik kecil. Akan tetapi syirik kecil lebih besar dosanya dari semua dosa-dosa besar dan bahkan bisa menjadi syirik besar yaitu ketika seorang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah dan dia mengagungkan makhluk tersebut seperti pengagungannya kepada Allah maka itu bukan lagi syirik kecil tapi sudah menjadi syirik besar bahkan ada lagi yang lebih parah dia lebih mengagungkan selain Allah, lebih mengagungkan makhluk daripada Allah Azza wa Jalla. Dia berani bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah, tapi dia tidak berani bersumpah palsu dengan menyebut selain nama Allah, seperti nama para wali dan lain-lain. Ini menunjukkan dia lebih memuliakan makhluk tersebut daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini kesimpulan pembahasan kita sebelumnya. Insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan dua hadis terakhir di dalam bab ini. Dan dua hadis ini berhubungan. Dua hadis terakhir dalam bab ini sangat berhubungan. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, "Wa sahih dan di dalam As-Sahih yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim an Imran bin Husain dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu ummati qarni sebaik-baik umatku adalah generasiku yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelah mereka yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi yaitu tabi'ut tabi'in. kala Imran Imran berkata, "Fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan." Saya tidak tahu atau saya lupa apakah Nabi SAW menyebutkan setelah generasi beliau tiga, eh, dua atau tiga generasi. Namun yang lebih tepat adalah dua generasi karena riwayat berikutnya riwayat Ibnu Mas'ud menyebutkan dua generasi. Jadi semuanya ada tiga generasi sahabat, kemudian dua generasi setelahnya. Thumma inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yustashhadun. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang generasi yang datang setelah mereka. Kata beliau, kemudian sesungguhnya akan datang setelah kalian, setelah tiga generasi ini, satu kaum yang bersaksi padahal mereka, mereka tidak diminta untuk bersaksi. Wayakhunun wala yu'tamanun. Dan mereka berkhianat tidak dapat diberi amanah, tidak dapat dipercaya wa yanzurun yufun dan mereka bernazar namun mereka tidak menunaikan nazarnya tidak memenuhi nazarnya wa yadhharu fihi musiman dan muncul di tengah-tengah mereka kegemukan banyak orang gemuk di tengah-tengah mereka ya ini menakutkan nih bagi orang gemuk. Ya. Tapi insya Allah nanti kita jelaskan maknanya. Baik, hadis yang berikutnya Wafihi an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala juga dalam sahih al-bukhari dan muslim bahwasanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in kemudian generasi setelahnya lagi yaitu tabi'ut tabi'in tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu kemudian datanglah satu kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Inilah jemaah sekalian dua hadis terakhir dalam bab ini yang maknanya hampir sama. Iya. Di dalam dua hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama dan yang paling utama Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang al-qurun al thalatha al-mufaddalah. Tiga generasi terbaik yaitu generasi beliau kemudian generasi tabi'in kemudian tabi'ut tabi'in. Inilah jemaah sekalian tiga generasi terbaik. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Para sahabat itu gurunya adalah pendidik yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar saja kalau mereka menjadi generasi yang terbaik. Kemudian tabi'in adalah murid-muridnya para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in adalah muridnya para tabi'in. Inilah jemaah sekalian, tiga generasi terbaik. Dan di sini terkandung pelajaran penting yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar pengabaran. Pelajaran yang paling penting adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini memerintahkan kita untuk meneladani mereka. Ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi bukan sekedar beliau mengabarkan saja, tapi maksud beliau agar kita menjadikan mereka sebagai teladan kita. Inilah teladan terbaik sepanjang masa. Bahkan tidak ada satu pun catatan sejarah yang menulis tentang generasi terbaik kecuali para sahabat lebih mulia, para sahabat lebih baik dibandingkan sejarah apapun di dunia ini. Silahkan buka buku sejarah dari bangsa manapun, tidak ada yang bisa melampaui para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai jemaah sekalian, karena kebaikan mereka maka Allah azza wa jalla telah memberikan mereka jaminan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat di antaranya di surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum رضي الله عنهم wa عن Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Jadi subhanallah ini satu-satunya generasi yang dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Generasi terbaik. Mereka masih hidup, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan mereka masuk surga. Dan jemaah sekalian, yang paling penting untuk kita petik pelajaran adalah kewajiban kita meneladani mereka. Bahkan Allah kabarkan kepada kita mereka adalah orang-orang yang telah Allah ridhoi. Maksudnya kalau kita menginginkan ridho Allah maka tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti mereka. Oleh sekalian Allah katakan orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu sahabat Al-Muhajirin dan sahabat Ansor. Allah telah ridho kepada mereka. Kemudian perhatikanlah lanjutan ayat. Bukan hanya mereka yang akan Allah ridhoi. Walladzina taba'uhum biihsan. Allah juga akan meridhoi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini umum. Ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia akan mendapatkan keridoan Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, orang yang tidak mengikuti mereka, maka dia tidak akan mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Jadi, inilah satu-satunya jalan untuk menggapai ridho Allah. Mengikuti generasi terbaik ini. Generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada jalan lain jemaah sekalian.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 Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian perhatikanlah ayat yang mulia ini. Di sini Allah memberikan peringatan kepada orang yang melakukan dua penyimpangan. Yang pertama menentang Rasul, tidak mau mengikuti jalan Rasul. Yang kedua, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, siapa orang-orang beriman ketika ayat ini turun? Para sahabat. Maka Allah mengancam dalam ayat ini orang yang tidak mengikuti jalan para sahabat. Apa ancamannya? Ada dua jemaah sekalian. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Maksudnya, Allah hukum dia di dunia dengan menyesatkannya. Ini hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhirat wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini hukuman yang kedua. Kami masukkan mereka ke neraka jahanam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini di antara dalil yang menunjukkan keharusan mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian yang paling tegas adalah hadisul iftirak. Hadis tentang perpecahan umat. Itu yang paling tegas yang menerangkan tentang kewajiban mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti akidah mereka, mengikuti ibadah mereka, mengikuti akhlak mereka. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Apa artinya jemaah sekalian? 73 golongan artinya 73 ajaran, 73 pemahaman. Semuanya di neraka maknanya adalah semuanya salah. Hanya satu yang masuk surga artinya satu yang benar saja. Apa itu satu yang benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi ini sudah jelas sekali semua metode beragama, semua cara beragama atau akidah, ibadah, akhlak, apapun yang terkait dengan agama, apabila itu berbeda dengan metode para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka itu namanya adalah kesesatan. Kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Dan inilah jemaah sekalian yang kemudian dikenal oleh para ulama dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti pemahaman para sahabat. Itu yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah namanya juga ahlu sunnah. Pengikut sunnah. Sunnah siapa yang dimaksud? Tentu tidak lain sunnah Nabi Muhammad SAW Kemudian yang dimaksud dengan al-jamaah adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah di dalam kalimat ahlu sunnah wal jamaah ini maksudnya mengikuti Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada jalan lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini yang harus kita pelajari. Bagaimana metode beragama para sahabat. Bagaimana akidah mereka. Bagaimana ibadah mereka. Bagaimana akhlak mereka. Inilah jalan keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Semuanya selain itu adalah kesesatan dan penyimpangan. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Penjelasan tentang generasi terbaik sekaligus penegasan bahwa wajib bagi kita untuk meneladani mereka. Tidak ada jalan lain kecuali meneladani mereka agar kita mengikuti jalan yang lurus. Satu lagi jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menukil penafsiran ulama salaf dahulu tentang makna doa yang selalu kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka ulama salaf dahulu menafsirkan yang dimaksud jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah jalan yang lurus. Selain itu adalah jalan yang bengkok. Sebagaimana Nabi SAW alaihi wasallam juga menegaskan, "Taraktu fikum ini. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah wa sunnat rasulih. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah rasulnya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud jalan yang lurus. Lalu apa yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka ulama salaf dahulu menafsirkan orang-orang yang Allah berikan nikmat dalam ayat ini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Para sahabat yang dimaksudkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Karena nikmat yang dimaksud di sini tentu bukan nikmat harta tapi nikmat ilmu dan amal. Dan para sahabat mereka yang belajar ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka amalkan ilmunya. Kalau begitu jemaah sekalian, kesimpulannya doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah dalam solat kita, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maknanya apa? Al-Qur'an dan sunnah itu harus kita pahami seperti pemahaman para sahabat. Kalau kita memahami lain, maka kita tidak mengikuti orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Berarti kita tidak mengikuti jalan yang lurus. Karena jemaah sekalian, faktanya banyak orang mengklaim kami mengikuti Al-Qur'an, kami mengikuti hadis. Ternyata dia menafsirkan Al-Quran itu atau hadis itu dengan pemahamannya sendiri. Teroris saja punya dalil dari Al-Quran, dari hadis. Dan kita semuanya sepakat apa yang mereka lakukan itu salah. Ternyata kalau kita berdialog dengan teroris, dia bisa keluarkan ayat, dia bisa keluarkan hadis, yaitu ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang jihad dan mati syahid dan kebencian kepada orang kafir. Tetapi ayat-ayat dan hadis itu dia pahami sendiri. Oleh karena itu jemaah sekalian perlu saya ingatkan hafalan hafalan terhadap Al-Qur'an dan hadis itu satu kemuliaan, satu hal yang baik. Dan kita harus akui kalau hafalan kita lemah, tetapi kita juga perlu memahami hafalan itu bukan jaminan kebenaran. Bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran itu adalah pemahaman. Kalau cuma hafal, banyak teroris hafal. Ayat-ayat jihad, hadis-hadis tentang mati syahid, mereka hafal. Mereka hafal di luar kepala. Tapi bagaimana memahaminya dengan baik? Mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan khawarij juga begitu. Dulu golongan khawarij, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'in. Bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan mereka. Subhanallah. Dari segi kuantitas menghafal dan membaca Al-Qur'an ternyata Khawarij bisa mengalahkan sahabat. Nabi yang mengatakan begitu, bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan mereka. Tapi bersamaan dengan itu juga jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, Kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Padahal bacaan Quran mereka begitu hebat. Masalahnya di mana? Pemahaman. Mereka baca Al-Quran, mereka pahami sendiri, mereka tafsirkan sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Jadi, hafalan itu bagus, tapi dia bukan jaminan kebenaran. Yang menjamin kebenaran adalah pemahaman. Apalah artinya jemaah sekalian? Seseorang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bahkan ada orang yang bukan hanya teksnya dia hafal. Sampai nomor-nomor suratnya, nomor hadisnya, bahkan juga halamannya. Dia tahu halaman berapa. Posisinya pun dia tahu, kiri atas atau kiri bawah, kanan atas atau kanan bawah. Tetapi ketika ditanya di mana Allah, dia bingung menjelaskan. Ketika ditanya di mana Allah, dia bingung menjelaskan. Dia tidak tahu di mana Allah keyakinannya gamang, bingung, di mana Allah? Karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Padahal para sahabat sudah sepakat, begitu pula tabi'in, begitu pula tabi'ut tabi'in, begitu pula imam yang empat. Seperti kata Imam Syafi'i, Allah wa anna Allah ala arshihi fi samaihi. Bahwasanya Allah di atas arsnya, di atas langitnya. Akidah yang sederhana, tapi tidak menjamin orang yang menghafal dengan hafalan yang sangat kuat, hafalannya banyak, dia memahami dengan benar, bukan jaminan. Karena itu terkait dengan hidayah. Terkait dengan hidayah. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Belum tentu orang yang banyak hafalannya, dia lebih mendapatkan hidayah dibandingkan yang kurang hafalannya. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Iya. Ini jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik agar kita lebih semangat lagi mempelajari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya para sahabat, cara dan metode beragama mereka. Agar kita tidak tersesat kepada jalan-jalan yang menyimpang. Baik, pelajaran berikutnya. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita kaum berikutnya. Kaum berikutnya yang akan datang itu kondisi mereka semakin buruk. Kondisi mereka semakin buruk. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun hatta talqau rabbakum." tidak datang kepada manusia satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya sampai akhirnya kalian berjumpa dengan Rob kalian. Jadi di sini mengandung peringatan bagi kita untuk menjauhi sifat-sifat buruk yang ada pada generasi berikutnya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Bahwa kita harus berhati-hati dari sifat-sifat buruk yang ada pada generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya kita termasuk sampai hari kiamat. Bahwa di antara kita ada yang punya sifat-sifat buruk untuk kita waspadai diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini beliau menjelaskan kepada kita empat sifat buruk mereka. Empat sifat buruk mereka. Yang pertama, mereka bersaksi padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi. Ini jemaah sekalian yang pertama. Akan tetapi maksud hadis ini kata para ulama adalah orang-orang yang bersaksi palsu. Adapun kalau saksinya benar, walaupun mereka tidak diminta, maka justru itu hal yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyus Allah ayyus alaha." Maukah kalian aku kabarkan sebaik-baiknya saksi yaitu orang yang datang dengan persaksiannya yaitu orang yang memberikan persaksiannya sebelum dia diminta. Maksudnya dia bersaksi benar. Jadi maksud hadis ini adalah orang yang bersaksi palsu. Inilah diantara keburukan generasi-generasi yang datang setelah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai hari kiamat kelak ada orang-orang yang suka bersaksi palsu. Dan mereka pun seringkali tidak takut walau menyebut nama Allah. Inilah jemaah sekalian terkait dengan pembahasan kita. Orang yang bersumpah menyebut nama Allah tapi persaksiannya palsu. Persaksiannya dusta. Dan tadi sudah kita jelaskan empat bentuk bersumpah, maka ini yang ketiga yaitu bersumpah palsu. Bersaksi palsu dikuatkan dengan sumpah. Itulah yang dimaksud dengan sumpah palsu. Persaksiannya tidak benar tapi dikuatkan dengan sumpah. Dan subhanallah betapa banyak kita saksikan hari ini. Orang-orang tidak takut di pengadilan dia diambil sumpah dengan menyebut nama Allah, tapi dia berani bersumpah palsu demi membela orang yang bersalah karena orang itu kawannya, karena orang itu kerabatnya. Atau sebaliknya, demi menyudutkan orang yang tidak bersalah karena orang yang tidak bersalah itu adalah musuhnya. Maka jemaah sekalian ini tidak dibenarkan. Jangankan kepada orang yang masih muslim, kepada orang kafir sekalipun tidak boleh kita bersumpah palsu demi untuk menyudutkan dia. Sebagaimana Allah telah ingatkan kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu idiluhu aqrabu taqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Iya. Kemudian yang sifat mereka yang kedua, wa yakhunun wala yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Inilah jemaah sekalian, keadaan generasi-generasi setelah tiga generasi terbaik. Dan makin jauh dari zaman Nabi SAW, makin banyak orang seperti ini. Mereka tidak bisa dipercaya. Bikin perjanjian bisnis, tapi berkhianat. Perjanjian apapun dipercaya, mereka tidak melakukan tugas dengan baik. Mereka khianati amanah. Dan ini subhanallah juga banyak kita saksikan. Dan seringkali juga mereka sudah disumpah. Ada sumpah jabatan, ada sumpah sebagai pegawai, tapi faktanya mereka mengkhianati sumpah tersebut. Kemudian yang ketiga, wayanzurun wala yufun dan mereka bernazar tapi mereka tidak tunaikan nazarnya. Ini juga termasuk dosa besar. Bernazar itu mirip dengan bersumpah. Sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, begitu pula bernazar tapi tidak ditunaikan. Maka ini dosa besar. Ini adalah termasuk dosa besar. Sampai-sampai syariat mewajibkan orang yang tidak menunaikan nazar itu dia harus tobat bukan hanya tobat, dia juga harus membayar kafarah. Dan kafarah nazar sudah pernah kita bahas itu sama dengan kafarah sumpah. Sumpah yang tidak di tunaikan dengan alasan apapun, maka harus dibayar kafarahnya, dendanya yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 89 yaitu memberi makan 10 orang miskin dengan makanan pertengahan yang biasa kita makan atau memberi pakaian kepada mereka atau membebaskan seorang budak. Jadi pilih salah satu dari tiga ini. Kalau tidak mampu maka berpuasa tiga hari dan lebih afdol berturut-turut. Jadi ini semua demi apa? demi memuliakan nama Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa musliman dan muncul di tengah-tengah mereka kegemukan. Makin banyak orang gemuk. Mohon maaf jangan tersinggung. Tetapi jemaah sekalian, maksud Nabi SAW di sini bukan sekedar badannya yang gemuk. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya Berikut saya nukilkan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-murad anna haula'i ya'tanuna bi asbabi siman. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah mereka orang-orang yang terlalu besar perhatiannya pada sebab-sebab yang menjadikan mereka gemuk. Apa itu? Minal mataim. Makanan wal masyarib, minuman, wa taraf dan kemewahan hidup. Fayakunu himamuhum islahu abdanihim wa tasminiha. Maka yang menjadi perhatian utama mereka adalah merawat tubuh dan menggemukkannya. Jadi itu maksudnya. Artinya apa? Lupa dengan akhirat. Perhatiannya kepada dunia. Bagaimana tubuhnya sehat, bagaimana tubuhnya bertambah besar dan seterusnya. Itu maknanya. Jadi kalau dia gemuk dan dia rajin ibadah tidak masalah. Itu tidak tercelah. Yang tercelah maksudnya di sini adalah orang yang perhatiannya lebih besar terhadap urusan-urusan dunia daripada urusan akhirat. Perhatiannya bagaimana merawat tubuh daripada merawat hati. Menjadi hati yang baik, hati yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Merawat tubuhnya, fisiknya itu lebih dia perhatikan. Sama saja dengan orang yang lebih memperhatikan ketampanan dan kecantikan. Ini juga masuk dalam makna hadis ini. Daripada urusan-urusan akhirat. Daripada urusan ibadah. Ketampanan, kecantikan, penampilan itu lebih penting bagi mereka. Daripada kebaikan hati daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah sekalian yang dimaksudkan. Iya. Sebagaimana juga kata Syekh Shalal Fauzan, "Wadzalika litana'umihim wa ghaflatihim anil akhirah." Maksud hadis ini kata beliau, karena mereka terbuai dengan kenikmatan dunia dan lalai dari akhirat. Itu maknanya. Jadi ini hanya kata kiasan. Bukan betul-betul orang gemuk itu tercela tidak. Ya. Namun tentunya kalau gemuk itu dari banyak makan, itu juga tercelah. Karena banyak makan itu, kata para ulama, termasuk melemahkan keimanan. Dan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, itu tercela dalam syariat. Sederhana, pertengahan. Itu yang terbaik. Kemudian jemaah sekalian, di hadis yang kedua, ada tambahan akan datang satu kaum yang persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Maksudnya terkadang bersumpah dulu baru bersaksi. Terkadang bersaksi dulu baru bersumpah. Para ulama menjelaskan ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, mereka orang-orang yang tidak jujur sehingga kehilangan kepercayaan manusia. Maka mereka tidaklah bersumpah, eh, tidaklah bersaksi kecuali harus dengan sumpah baru orang percaya. Jadi ini makna yang pertama, datang satu kaum yang tidak amanah, tidak jujur. Sehingga mereka tidak dipercaya kecuali harus bersumpah. Kemudian makna yang kedua, Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya satu kaum yang tidak peduli dengan sumpahnya, tidak peduli dengan persaksiannya. Jadi bagi mereka itu hal yang remeh saja. Mau sumpahnya benar, mau sumpahnya palsu, nggak penting bagi mereka. Ini kaum yang buruk. Dia memandang remeh sumpahnya. Dia memandang remeh, remeh persaksiannya dia mengira itu tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bab ini ditutup dengan ucapan Ibrahim yaitu Ibrahim an salah seorang imam besar dari generasi tabi'in wafat tahun 96 Hijriah. Beliau berkata, "Kanu yadribunana 'ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigar." Dahulu mereka yaitu para sahabat. Ya, karena yang berkata ini tabi'in. Dahulu mereka para sahabat, maksudnya para guru dan orang tua kami. Ketika kami masih kecil, mereka memukul kami untuk mendidik dalam persaksian dan perjanjian. Jemaah sekalian, ini ada dua makna dikatakan para ulama. Makna yang pertama, kalau kedapatan anak gampang bersaksi, gampang bersumpah, gampang membuat janji, maka dipukul dia sebagai pengajaran. Makna yang kedua, maksudnya dipukul sebagai hukuman. Kalau mereka melanggar janji, atau bersumpah palsu, atau bersaksi palsu. Jadi mereka diberikan hukuman. Artinya apa? ini betul-betul diperhatikan oleh para sahabat. Sampai anak-anak kecil sudah dibiasakan untuk berucap yang benar, bersaksi yang benar, berjanji harus ditepati. Jadi jemaah sekalian, inilah diantara kemuliaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk mereka dalam pendidikan anak. Iya. Sekaligus di sini ada pelajaran kata para ulama, memukul dalam mendidik anak itu terkadang diperlukan. Terkadang diperlukan, tapi ada syarat-syaratnya. Paling tidak ada lima syarat. Yang pertama, anak itu memang ngerti dipukul. Maksudnya dia ngerti ini pukulan, saya harus berubah setelah itu. Makanya kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh diberi hukuman pukul kecuali sudah berumur 10 tahun itu dikiaskan dengan orang anak yang meninggalkan sholat di umur 10 tahun baru boleh dipukul. Artinya kalau dia masih kurang daripada itu nggak ada gunanya dipukul, dia belum paham. Kemudian syarat yang kedua, yang memukul adalah walinya atau yang diberi kuasa oleh walinya. Jadi bukan orang lain yang memukulnya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh berlebih-lebihan dalam memukul. Baik berlebihan dari segi jumlahnya atau dari segi keras dan tidaknya itu nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi para ulama mengatakan pukulan di sini bukan pukulan menyakitkan, cuman pukulan ringan. Hanya pukulan ringan dan tidak boleh memukul di apa namanya? wajah atau di tempat-tempat yang rawan. Itu nggak boleh. nggak boleh memukul wajah dan tempat-tempat yang rawan. Makanya jemaah sekalian, pada pertemuan ulama internasional yang tergabung dalam forum fikih sedunia. Forum ulama fikih sedunia yang di, yang apa namanya mereka buat di Makkah hasil hasil mudzakarah mereka hasil mudzakarah mereka pertandingan tinju itu hukumnya haram pertandingan tinju itu hukumnya haram termasuk apa itu yang baru ini apa itu? Iya, UFC, MMA. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena me pertama menimpakan mudarat besar. Yang kedua memukul wajah, yang ketiga memukul apa namanya? anggota tubuh yang rawan yang bisa mematikan. Ya, ditambah lagi setelah itu, setelah menyakiti dia malah senang, kelompoknya senang. Iya. Jadi ini fatwa forum ulama fikih sedunia dan mereka sepakat nggak ada perbedaan pendapat. Kalau cuma sekedar latihan saja tidak apa-apa. Sekedar latihan tidak sampai menyakiti lawan tidak apa-apa. Kalau sampai dipertandingkan dan menyakiti lawan maka ini hukumnya haram. Nabi SAW melarang memukul wajah. La tadribul wajah kata beliau. Begitu pula memukul daerah-daerah yang rawan. Iya. Kemudian syarat yang keempat memukul ini hanya dibolehkan apabila anak melakukan pelanggaran berat. Melakukan pelanggaran berat. Contohnya itu tadi, meninggalkan sholat. Itu pelanggaran berat. Kemudian yang kelima, maksud dari pukulan itu untuk pendidikan bukan melampiaskan amarah. Ini yang perlu diperhatikan orang tua. Kadang nggak sadar emosi melampiaskan amarah dengan pukulan kepada anak. Itu salah besar. Itu salah besar memukul anak itu untuk pendidikan dan pukulannya ringan, bukan pukulan berat dan memperhatikan apa namanya bagian yang dipukul jangan sampai dipukul bagian-bagian yang rawan akan membahayakan yang akan membawa kepada penyesalan. Baik. Ini saja yang bisa kami bahas semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh